Ada orang yang diuji kakinya untuk datang tablik akbar, siap. Diuji matanya untuk menengok Al-Quran, siap. Diuji telinganya untuk mendengarkan ceramah, siap tapi kalau sudah diuji duit untuk bersedekah Pak Ustaz, memang jantungku tak normal lagi Pak Ustaz. Kalau mendengarkan pengajian jantungku normal, kalau mendengarkan bacaan Quran jantungku normal, tapi kalau sudah kresek duit dekat mulai dia berdegup tak normal. Tadi normal aja dia. Begitu lewat kresek diisi duit penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit bakhil bin pelit bin kikir bin kedekut itu nasabnya itu. pelit bin bakhil bin kikir bin kedekut bin neraka jahanam oleh sebab itu orang yang selamat dari penyakit bakhil apa kata Allah wa may yuqashu nafsihi Siapa yang selamat dari penyakit bakhil bin kikir faulaika humul muflihun mereka itulah orang-orang yang menang menang melawan Belanda sudah menang melawan Jepang sudah menang melawan hawa nafsu Kenapa orang tidak bersedekah? Karena nanti malam dia mau beli makanan enak. Makanan yang kau makan busuk. Kenapa orang tidak bersedekah? Karena ingin mau beli pakaian baru. Pakaian yang kau pakai lapuk. Kenapa tidak bersedekah? Dia mau ingin bangun rumah yang besar. Rumah yang kau bangun tinggal. Dulu yang mencari arsiteknya kamu. Yang membeli tanahnya kamu yang menunjuk kamarnya harus di sini, harus pakai kolam renang, harus pakai taman, harus pakai bunga-bunga yang cantik, harus pakai keramik, harus dua lantai, harus cantik, harus indah. Tempat tidur sudah pindah, kursi tamu sudah pindah, lemari baju sudah pindah, orangnya belum pindah. Pas mau pindah datang malaikat maut. Eh. Mati. Sejengkal pun rumahmu itu tidak mau kau diami. Sejengkal pun tidak mau kau tempati. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya kalau mati cacing tak terlalu senang. Pas ditengoknya, hmm, sok tunjang katanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi hayat di kandung badan selagi jantung masih berdetak, selagi nafas masih berhembus, ini kesempatan kita untuk beramal soleh. Iya kalau anaknya masuk ke daya, iya kalau anaknya soleh dan soleha, mati kita. Anak malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau anak tidak pernah dididik agama, insya Allah anak-anak di pesangan ini anak-anak yang soleh soleh Insya Allah. Ini anakku yang pakai peci akan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos dinas olahraga. Mereka inilah yang akan menjadi caman, akan jadi bupati Biren, akan menjadi kepala dinas, kepala kantor, akan menjadi kapolres, akan jadi dandim, akan jadi tentara. Mereka inilah yang akan menolong agama Allah. Amin. Kita ini tak lama lagi akan mati Bapak Ibu. Saya lahir 1977, ke Mesir tahun 1998, pulang dari Mesir 2002, mulai masuk ke Aceh ketika diusir dari Hong Kong acara peringatan tsunami bulan Desember tahun yang lalu datang sudah lebih setahun setengah hari ini umur sudah 42 tahun saya hitung hitung hitung hitung insya Allah mati 2040 lahir 1977 2040 umur 63 tahun kalau sampai dulu orang meninggal. Kenapa dia meninggal? Ditembak Belanda, mati syahid. Kenapa dia meninggal? Ditembak Jepang, mati syahid. Kenapa dia meninggal? Karena ada konflik, mati syahid. Tapi orang sekarang, kenapa dia meninggal? Makan kambing berkunang-kunang darah tinggi, mati. Kenapa dia meninggal? Makan durian, minum kopi berkunang-kunang, mati. Kenapa dia meninggal? Ditekan bininya minum racun tikus, mati. Kenapa dia meninggal? Minum teh manis, diabetes meletus, mati. Kenapa dia meninggal? Makan ping melinju, asam urat, mati. Orang mati. Rumah sakit makin besar, dokter spesialis makin banyak, tapi nyawa tidak bisa tertolong. Betul apa salah omongan saya? Yang bilang salah nggak apa-apa, saya nggak marah. Bilang aja salah. Pas saya tanya, betul apa salah? Salah! Masya Allah ibu-ibu yang gagah berani akan melahirkan anak-anak pejuang sejati yang menolong agama Allah. Takbir. Semua laki-laki yang ada di pentas ini sesuai dengan nama yang saya lihat Kemenak, PN Biren, Ketua MPU, Bupati, Sekda, Kapolres, dan Dim 0111 Kajari semua laki-laki ini lahir dari perut perempuan betul tapi tidak ada perempuan yang lahir dari perut laki-laki. Kalau begitu saya yang hebat, laki-laki apa perempuan? Tapi semua perempuan ini bisa punya anak karena ada laki-laki. Kalau begitu saya yang hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki yang hebat, perempuan yang hebat melahirkan anak-anak yang super hebat. Betul? Ini yang kita harapkan petang ini. Kita eratkan ukhuwah Islamnya, kita jaga anak kita jangan sampai kena narkoba, kita jaga anak kita jangan sampai kena HIV AIDS, kita jaga anak kita jangan sampai kena sabu-sabu. Dulu orang dirusak dengan Belanda datang menembak dengan bom atom Hiroshima Nagasaki. Hari ini orang mati rusak, anak-anak muda kita rusak bukan kena bom atom, Bro. Anak kita rusak kenapa? Karena lem kambing. Kan kacau sekali itu sudah dunia ini. Oleh sebab itu kita selamatkan mereka. Di mana anak-anak ini kita selamatkan akhlaknya? Di masjid raya, masjid besar pesangan. Di mana anak-anak ini kita selamatkan Al-Qur'annya? Di masjid raya, masjid besar pesangan. Karena kalau masjid itu nanti kita bangun cantik, pakai AC indah, Reliefnya Masjid Aceh dikenal dengan kecantikan arsitekturnya, gabungan antara Eropa dan Arab Turki, cantik berkesan luar biasa. Datang tsunami menghantam rumah roboh, tapi masjid masih tetap tegak berdiri sebagai saksi keagungan Allah. Maka ini yang kita pertahankan sampai kapan? nada mati samawat wal ard, selama alam terkembang, langit masih menjadi atap, bumi masih menjadi lantai, maka di situ pula lah pahala mengalir ke makam kita. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kubur kita tetap terang benderang. Kenapa kubur kita terang? Karena anak-anak mengaji di malam-malam gelap itu mereka tetap baca Quran. Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak berkata, kalau sudah jam 6 sore, nah, sini, mandi, cepat ke masjid, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Mama nggak ngaji, Mama ada sinetron yang mau ditonton. Gak bisa begitu bu ibunya harus ngantar anak ini banyak ini ibu-ibu ngantar anak ke musola pakai celana pendek rambutnya dibuka diembus angin di Aceh gak ada itu Ustaz cerita di mana sinetron di Aceh semuanya di Aceh jangankan jangankan ibu-ibu jangankan emak-emak pramugari pun pakai jilbab dari mana Ustaz tahu? Tadi di pesawat. Pakai jilbab, roknya pendek. Kaos kakinya panjang. Oh, Ustaz nengok juga. Saya nggak nengok, cuma tertengok Saya nunduk. Pas, pas saya mau turun, Ustaz. Ya, Astagfirullah. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Ustaz Somad ceramah Jamaah sekalian Jaga aurat anak gadis kita Jaga bajunya tetap panjang Jilbabnya tetap panjang Takut orang sama ceramah Enggak Pulang dari pengajian dibukanya Kok nggak takut sama Ustaz? Ustaz udah pulang Lalu kenapa pramugari itu takut? Bukan karena ceramah, takut kenapa? Karena peraturan daerah. Perda namanya. Di Aceh namanya bukan perda, namanya ka kanun. Yang buat kanun itu siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Yang milih dewan itu siapa? Rakyat. Milihnya kapan? 17 April hari Rabu pagi maka nah, pilihlah orang yang peduli ajaran Islam yang peduli daya yang peduli jilbab yang peduli hijab yang peduli konun yang peduli syariat Islam apa kelebihan Aceh dengan daerah lain otonomi khusus penerapan syariat Islam itu yang membuat negeri ini akan tetap menjadi seperti yang dikatakan tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Amerika itu baldatun thayyibatun negerinya baik banyak pekerjaan tapi rabbun belum tentu ghafur maka harapan kita negeri kita aman damai tentram makanya jangan sampai golput jangan sampai golput jangan sampai kena money jangan sampai penyebaran hoax, jangan menebarkan ujaran kebencian. Pesan Bawaslu dan Panwaslu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masyarakatnya ikut memilih, maka insya Allah orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah pakai jilbab, orang yang sudah bangun masjid, orang yang peduli kepada masjid, pasti akan terpilih wakil rakyat sesuai dengan yang memilihnya. Betul? Tapi kalau yang milihnya sakau, maka yang dipilih juga error. Sesuailah dia Makanya jangan sampai orang yang sudah soleh-soleh, yang soleha-soleha, yang baik-baik ini tidak memilih. Makanya harus ada. Adapun yang ngasih-ngasih duit. Orang ngasih duit biarin aja. Ambil duitnya jangan coblos orangnya. Setuju? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari pesangan Pak Ustaz. Ya ingat, saya kemarin tablik akbar yang pertama di sana itu. Asar saya ingat. Ada apa ini? ini ada yang ngasih 200 ribu Pak Ustaz, ambil duitnya. Terus boleh bawa pulang? Enggak, serahkan ke masjid raya pesangan. Untuk beli semen, untuk beli batu kerikil. Tapi ini duit haram nih Pak Ustaz, duit sogok. Itu duit umat. Mengembalikan uang umat kepada um, umat. Ini duit umat nih, punya umat. Balikkan kepada umat. Ay. Nah, Tapi saya umat juga Pak Ustaz. <laughs> Mulai dia bermain. Kata Ustaz Somad kemarin mengembalikan uang umat kepada umat. Akhirnya dia tanya, Ustaz, Assalamualaikum Tengku Fadil Rahmi. Iya, saya ini umat apa tidak? Oh, kamu umat. Ah, dah balik ke sini aja lah. Ar-Rashi wal Murtashi yang menyogok, yang menerima sogok, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna laknat? Baidun anir rahmah. Jadi mengambil uang sogok money politik money duit politik duit karena politik kalau tak ada politik tak ada duit duit itu mengalir karena poli politik lima tahun sekali aja dia turun ya. kalau tidak dia tidak akan ada oleh sebab itu maka jangan sampai Ustaz Somad dia kasih jauh dari rahmat. Padahal kita ini yang diinginkan ingin mendapat rah mat nakanya di Aceh alal marhum al fatihah warahmatullah assalamualaikum warahmatullah Allahumma fir lahu warhamhu rabbil firli warhamni yang kita inginkan ini rahmat hanya 200 ribu haram 2 juta uh, banyak sekali haram tetap ha? 2 juta ini Ustaz, haram. Kalau kita bagi dua Ustaz, uh, ulama tidak sepakat. Sebagian ada juga yang mengatakan makro. Setelah saya baca beberapa kitab-kitab-kitab, ternyata kemarin yang saya sampaikan di pesanan itu baru satu mazhab saja. Ada tiga mazhab lagi yang mengatakan makro. Jadi gimana Pak Ustaz? Sebenarnya masih makro agak dekat-dekat ke haram. Kalau untuk Ustaz sejuta setengah, halal. Ustaz hantu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selamatkan umat ini. Oleh sebab itu makanya solat subuh berjamaah, setelah solat subuh berjamaah tablik akbar, habis itu sarapan, habis itu kerahkan masyarakat, maka terbantulah bapak-bapak dari kepolisian, tentara, bawaslu, panwaslu, maka terpilihlah putra-putra bangsa yang terbaik-terbaik, yang gambar-gambarnya sudah bersebaran. Ustaz Somad ngomong gini kan, jangan-jangan Ustaz ini nyalek ini. Enggak, saya bukan caleg, enggak level lah ya. Caleg itu kan yang fotonya yang manjat-manjat pokok kayu. Juga saya, foto saya bukan di pokok kayu, nih foto saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yang diinginkan Ustaz Somad ini apa sebetulnya? Ustaz Somad tidak ingin umat ini mubazir. Mubazir itu kan buang-buang makanan, betul. Mubazir itu kan buang-buang minuman, betul. Mubazir itu kan buang-buang pakaian, betul. Ada satu mubazir, apa dia? membuang suara umat Islam kepada yang tidak layak untuk menerima amanah itu juga salah satu bentuk mubazir. Uh, saya sangka tadi drone, rupanya ikan terbang ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin pertemuan kita petang ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 5.15, sekarang jam 6.15. Ternyata saya sudah ceramah 60 menit sesuai kode etik di botol 600 ml. Tak terasa saya tadi nyangka ini kalau begini keadaannya mereka yang di dunia berkasih sayang karena aku yang datang ini orang Melayu dari provinsi Riau menyeberangi Sumatera Utara naik pesawat dulu agak dekat dulu ke Aceh nih sekarang makin jauh dulu dari Pekanbaru sekarang dari Pekanbaru ke Jakarta dulu habis dari Jakarta baru terbang lagi ke Medan panas jamaah sudah petang paling-paling ini kultum kuliah 7 menit aja selesai rupanya bisa saya ceramah sampai 60 menit di lapangan Blank Hasan maka mudah-mudahan pertemuan kita ini di dunia di akhirat pula nanti kita dicari oleh Allah apa kata Allah di padang mahsyar nanti di tanah lapang di padang mahsyar ainal mutahabbuna nabi jalali mana dulu mereka dari Medan baru ke Lok Semawi tiga kali naik pesawat naik pesawatnya nggak apa-apa jumpa pramugarinya